Alhamdulillahi wa ba'd. Ayuh liqwah barakallahu fikum. Sekarang menginjak halaman ke-10 dari kitab Al-Muyassar yaitu isim manqus. Qala al-muallif rahimahullah taala al-manqusu huwa kullus min mu'robin akhirhu ya'un lazimatun maksuratun maqablaha. Isim manqus adalah setiap isim mu'rob yang akhirnya ya lazimah yang disukun sebelum ya lazimah. Mislu, contohnya, al-hadi, yang memberi petunjuk. azani seorang pezina. Ad-da'i, seorang da'i. Ar-rami, yang melontar. Al-qadhi, seorang hakim. An-nahi, orang yang melarang contoh-contoh yang Anda sebutkan ini termasuk isim mankus. Dikarenakan kata-kata tersebut merupakan isim mu'rob. Isim yang dapat berubah pada akhirnya dikarenakan amil atau faktor yang masuk pada kata tersebut. Yang pada kata tersebut diakhir dengan ya lazima Kemudian di kasroh pada huruf sebelum ya lazimah. Demikian keterangan atau penjelasan dari isim manqus. Kemudian yang berikutnya adalah al-ismul ladzi la yansorif. Huwa al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi at-tanwin. Ismul ladzi la yansorif adalah isim yang tidak dapat masuk padanya tanwin. Ana ulangi. Ismul ladzi la syarif adalah isim yang tanwin tidak masuk padanya. Misal contohnya Aisyah. Ya, tuh Tidak kita katakan Aisyatun, akan tapi tuh Tidak menerima tanwin. Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Osmanu Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini adalah isim-isim yang tidak dapat menerima tanwin. Wasayati insyaallahu tafasiluhu. Dan akan datang insyaallah perinciannya. Jadi syarat-syarat ismul ladzi la dan yang lainnya tentang perincian dari ismul ladzi lain sorif akan datang pada babnya. Demikian, barakallahu fikum, dua isim yang eh, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian tamrin, yaitu tamrinun umumiyun. Tamrin umum. Jadi, tamrin berikut ini adalah tamrin dari awal kita mempelajari kitab ini. Dari isim mufrad sampai ismul ladzi lain sorif. Ya. Dijadikan jadi satu tamrin ini. Ulkur anwa'al asma'i fima ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim pada kata-kata berikut ini. Jannatun. Ini isim apa? Muflihun. Ya, muflihuna. Isim apa? Muslimuna dan seterusnya. Anda terjemahkan. Jannatun. Surga atau kebun, muflihuna orang-orang yang beruntung, muslimuna orang-orang muslim, ayatin beberapa ayat atau tanda-tanda, al-ka'bah ini dua mata kaki, yada ini dua tangan, al-fatawa al-fatawa fatwa khadijatu khadijah as-samawatu langit-langit, anwarun, cahaya-cahaya, turukun, jalan-jalan, sufyanu, sufyan, al-mufti, mufti, seorang mufti, qulubuhum, hati-hati mereka, as-sa'i, orang yang sa'i, a'ma, orang yang buta, wadduha, waktu pagi, muslihuna, orang-orang yang soleh marodun sakit, sabiratun para wanita yang sabar. Demikian dikerjakan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.